Urusan dunia, urusan akhirat disertai ketenangan dan kedamaian pada hati dan badan kami serta keselamatan pada agama kami di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Nur Jagalan dimanapun Anda berada Allah mencintai Anda Allah meridhoi Anda dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selalu turun kepada Anda semuanya. Allahumma amin. Allah pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang tafsir surat Al-Fatihah yang lalu telah dibahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah yang demikian banyak. Kemudian juga penjelasan tentang surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat nomor 3. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat nomor 4. Al-Fatihah adalah merupakan salah satu surat yang selalu kita baca dalam salat kita dan kita membacanya satu hari minimal 17 kali yaitu pada salat subuh dua kali, salat duhur empat kali, salat asar empat kali, salat maghrib tiga kali dan salat isya empat kali. Minimal 17 kali kita membacanya yang mana Al-Fatihah ini adalah merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Karena tiap-tiap kita membaca satu ayat daripada surat Al-Fatihah ini, maka Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab menjawab apa yang kita ucapkan itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih rasulullah muhammad sallallahu alaihi الله عليه وعلى آله mengatakan qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis ini adalah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala qassamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain aku membagi salat Maksudnya adalah membagi Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Yang separuh untuk aku, kata Allah, dan separuh lagi untuk hambaku. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Maka Allah menjawab, hambaku memuji aku. Wa idha qala ar-Rahmanir Rahim, qala Allah athna 'aliyya 'abdi. Apabila seorang hamba mengucapkan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Wa idha qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Apabila hamba itu mengucapkan Raja di hari pembalasan Maka Allah menjawab Hambaku mengakung-akungkan aku Wa idha qala iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Qala hadha baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'al Apabila hamba itu mengucapkan Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Maka Allah menjawab ini antara aku dengan hambaku Dan untuk hambaku apa yang dia minta Iyaka na'budu milik Allah Iyaka nasta'in milik kita Yang kita minta apa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa'idha qala ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alihim Ghairil maghdubi alihim Waladhalin Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila hamba itu mengucapkan ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang Kau murka atas mereka dan bukan pula jalan orang-orang tersesat. Allah mengatakan ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta aku berikan. Demikian hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Jadi Al-Fatihah ini benar-benar luar biasa. Kalau kita sholat, kita rasakan bahwa tiap-tiap kita membaca satu ayat dari Al-Fatihah, kita rasakan Allah menjawab. Rasakan Allah menjawab. Akan terasa betul kenikmatan sholat apabila kita telah menghayatinya dengan cara yang seperti ini. Rasakan Allah menjawab. Dan yang lalu kita telah membahas sampai ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Mengenai Maliki Yaumiddin ini ada dua kiroah, dua bacaan dan dua-duanya betul, kilahuma sahih mutawatir fi sab'. Kedua-duanya adalah sahih mutawatir termasuk kiroah sab'ah yaitu ada yang membaca Maliki yaumiddin. Ada yang membaca Maliki yaumiddin. Jadi ada Maliki yaumiddin, ada Maliki yaumiddin. Itu dua-duanya betul. Dan Malik artinya Allah dalam Maharaja pada hari pembalasan. Kalau Malik itu Allah adalah yang memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin, Allah adalah Maharaja yang memiliki hari pembalasan. Al-Fatihah ini sebagaimana telah diungkapkan pada pembahasan terdahulu, Al-Fatihah ini adalah ummul Quran, ibunya Al-Quran. Seluruh makna Al-Quran, seluruh kandungan Al-Quran itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Seluruhnya. Maka dari itu Al-Fatihah ini lengkap. Al-Fatihah ini subhanallah lengkap sekali Termasuk di sini ayat nomor 4 seluruh pembahasan Al-Qur'an tentang iman kepada hari akhir maka telah dicakup di satu ayat ini. Maliki yaumiddin. Allah adalah pemilik maharaja yang menguasai hari pembalasan. Jadi di dalam Al-Qur'an semua ayat yang demikian banyak yang berbicara tentang hari akhir, tentang kematian, tentang kiamat, tentang surga, neraka, tentang azab, rahmat dan yang lain-lainnya maka sudah terwakili dengan ayat ini. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan. Nah, kita ketika membaca Al-Fatihah, kita mengucapkan ayat ini, seharusnya kita menyadari bahwa nanti ada hari pembalasan. Yang mana hari pembalasan itu berarti orang dibalas. Kalau perbuatannya baik, dibalas dengan baik. Kalau perbuatannya buruk, dibalas dengan buruk. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Ya, kebaikan sekecil apapun tampak baik, keburukan sekecil apapun tampak buruk. Allah Maharaja di hari pembalasan. Allah penguasa hari pembalasan. Subhanallah. orang yang iman dengan hari pembalasan, iman dengan hari akhir, iman dengan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, maka dia akan istiqamah. Dia akan selalu bersiap-siap menghadapi hari pembalasan itu. Mumpung sekarang masih hidup, fasilitas umur yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat terbatas. Mari kita sekarang banyak menanam agar supaya nanti di hari pembalasan kita tinggal panen. Yang kita tanam baik kita akan panen baik, yang kita tanam buruk kita akan panen yang buruk. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala berbicara panjang lebar tentang ayat ini, di antaranya beliau menukil ucapan sahabat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Sahabat Umar mengatakan kata-kata yang sangat masyhur, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." a'malakum qabla an tuzanu wa أن lil 'ardil akbar الأكبر idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hisaplah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan siap-siaplah menghadapi hari ditampakkan semua amalmu pada hari itu tidak ada satupun dari amalmu yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tersembunyi dari dirimu sendiri. Subhanallah. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala menyarankan kepada kita sebelum kita dihisap oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah pada hari pembalasan nanti, pada yaumiddin, maka sekarang kita hisap diri kita. Mari kita perhitungkan diri kita. Sebelum amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari pembalasan nanti pada yaumiddin maka sekarang kita timbang-timbang amal kita kalau saat ini kita bisa menyembunyikan keburukan-keburukan kita dari orang lain maka hari kiamat nanti ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada amal perbuatan kita ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala Allah juga menyarankan kepada kita agar supaya kita selalu mengatakan muhasabah ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ta Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini sangat indah. Kenapa sangat indah? Karena di dalam ayat ini satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah dua kali. Satu ayat Allah nyuruh kita bertakwa dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat nomor 18. Jadi Allah nyuruh kita bertakwa dua kali. Kemudian Allah menyarankan kepada kita agar kita merenung, agar kita berpikir yang telah kita perbuat untuk hari esok apa. Persiapan kita untuk hari nanti apa. Persiapan kita untuk yaumiddin, hari pembalasan. Mau gak mau kita akan ke sana. Cepat atau lambat kita pasti akan ke sana dan kita mendapatkan balasan dari semua yang telah kita perbuat. Allah berfirman, "Kullu nafsin da'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس دائقة الموت Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dan balasan-balasanmu diberikan secara utuh, secara sempurna pada hari kiamat nanti. فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز orang yang diselamatkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga sungguh dia telah sukses sungguh dia telah sukses inilah sukses kita selamat dari neraka dan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhoi anda, Allah menyayangi anda. Barokah dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda semuanya. Di dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua agar kita siap-siap menghadapi yaumiddin, menghadapi hari pembalasan ini. Beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an 'umrihi fi ma afnah wa 'an jismihi fi ma ablah wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu." wa ilmihi madza amila Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya dia akan ditanya tentang umur umurnya. Kau habiskan untuk apa umurmu? Kau diberi umur 40 tahun. Untuk apa selama 40 tahun itu? Kau diberi umur 50 tahun. Apa saja yang kau perbuat selama 50 tahun? Kau diberi umur 60 tahun. Sampai sudah beruban semuanya. Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau persembahkan? Kita ditanya oleh Allah tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan umur kita? Apalagi orang yang telah sampai 70 tahun, 80 tahun. Kemudian Allah bertanya tentang badan kita. Untuk apa kita merusakkan badan kita? Kita diberi badan, kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan. Untuk apa semua itu kita lakukan? Apakah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah justru untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala? Wa an malihi, kita ditanya tentang harta kita. Pertanyaan tentang harta ini ada dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dia keluarkan? Dari mana dia dapat? Apakah dia mendapatkan dengan cara yang benar? Apakah hartanya itu halal? Kemudian kemana dia keluarkan? Apakah dia mengeluarkan kewajiban-kewajibannya? Zakat, infak dan kewajiban-kewajiban yang lain ataukah dia salah gunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari mana dia dapat kemana dia salurkan kemudian kita ditanya tentang ilmu kita apa yang telah kita amalkan daripada ilmu kita wa an ilmihi madza amila bih kita ditanya tentang ilmu kita. Yang kau amalkan ilmumu apa? Kau punya ilmu, kau diberi ilmu. Subhanallah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang yang punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dihukum sebelum penyembah berhala. Orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, dia langgar ilmunya, dia akan dihukum sebelum para penyembah berhala dihukum. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbatil watan. Demikian disebutkan dalam Zuhad. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda. Kasih sayang Allah selalu menyertai kita semuanya. Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kita hidup seperti apapun, kita pasti akan mati. Kita mencintai siapa saja, pasti kita akan pisah dengannya. Kita berbuat apa saja, pasti kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan-perbuatan kita. Demikian disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Silahkan kau hidup sesukamu, tapi jangan lupa kau akan mati. Ada apa setelah kematian? Cintailah siapa saja yang kau mau Cintai siapa saja, cintai apa saja, tapi jangan lupa kau pasti pisah dengannya. Cinta bapak, cinta ibu, cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta kerabat, cinta famili, cinta sahabat. Kita akan pisah dengan semua itu. Cinta harta, pisah dengan harta. Cinta jabatan, pisah dengan jabatan. Cinta dunia, pisah dengan dunia. Cinta perniagaan, pisah dengan perniagaan cinta perdagangan, pisah dengan perdagangan, cinta rumah, pisah dengan rumah, cinta apapun, kita akan pisah dengannya. Orang yang paling sengsara adalah orang yang hubbud dunia, yang mencintai dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia harus berpisah dengan kekasihnya dengan perpisahan yang tidak mungkin dia ketemu lagi. Orang-orang yang paling sengsara di alam kubur adalah orang-orang yang cinta dunia. Karena mereka telah berpisah dengan kekasih-kekasih mereka. Dengan perpisahan yang tidak mungkin ketemu lagi selama-lamanya. Mereka telah dikhianati oleh kekasih mereka sendiri. Wa'amal ma syi'ta fa majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari semua perbuatanmu itu. Silahkan berbuat apa saja, silahkan, silahkan. Faman afal falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman silakan, yang mau kafir silakan. Semuanya telah dijelaskan. Tapi jangan lupa masing-masing akan mendapatkan balasan. Malik yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan yang memberikan balasan-balasan pada hari nanti para pendengar yang budiman dimanapun anda berada. Jadi ayat ini, ayat yang keempat, Malik Yomidin ini mengandung unsur iman kepada hari akhir. Seluruh seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran yang sangat banyak itu, yang berbicara tentang hari akhir, yang berbicara tentang kematian, tentang kiamat, tentang syurga dan neraka, telah diwakili oleh ayat ini. Ayat empat dari surat Al-Fatihah. Malik Yawmiddin Allah adalah raja, pemilik, penguasa hari pembalasan. Marilah kita selalu mengadakan muhasabah untuk persiapan kita menghadapi Yawmiddin hari pembalasan ini. Mari kita muhasabah tentang solat kita. Berapa banyak kita tidak khusyuk dalam solat. Bahkan berapa banyak kita menyia-nyiakan solat. Berapa sering meninggalkan Jumat. Khotib sudah naik mimbar baru datang. Bahkan khutbah hampir selesai baru datang. Berapa banyak puasa yang kita sia-siakan. Berapa banyak zakat yang kita merasa berat, bakhil, kikir untuk mengeluarkannya. Berapa banyak haji dan umroh yang kita tidak melaksanakannya. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita malas untuk melakukannya. Berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita diam saja ketika melihatnya. Betapa banyak, betapa sering mata kita memandang hal-hal yang haram untuk dipandang. Berapa sering mulut kita mengatakan kata-kata yang keji, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak diperkenankan oleh syariat. Berapa sering kita membuat marah kedua orang tua kita kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, tidak menjadikan mereka ridho kepada kita. Betapa sering hati kita keras, kita bersikap keras kepada orang-orang lemah, kita bersikap kasar kepada orang-orang lemah, dan kita tidak menyayangi mereka. Betapa banyak kita telah mendolimi manusia. Betapa banyak orang-orang yang telah kita caci maki, yang telah kita ghibah, yang telah kita ambil hartanya dan yang lain-lainnya. Malik yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan yang akan memberikan balasan-balasan pada hari nanti. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit, yang kolap hari kiamat nanti, yang datang dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, tapi ternyata dia juga membawa kedoliman-kedoliman yang sangat banyak sehingga kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi. Ternyata kebaikan-kebaikan dia habis sebelum dia menunaikan kedoliman-kedolimannya. Maka dosa-dosa orang yang didolimi diambil diberikan dia, diambil diberikan dia, diambil diberikan dia. Sehingga kebaikannya habis dan keburukannya bertambah banyak. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Inilah orang-orang yang benar-benar bangkrut. Inilah orang-orang yang benar-benar pailit, yang kolap, yang sangat rugi di dunia dan di akhirat. Inilah mungkin pada malam hari ini kita menafsirkan ayat nomor 4 dari surat Al-Fatihah dan insyaallah pada waktu berikutnya nanti ayat yang setelahnya Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in itu insya Allah tafsirannya panjang lebar dan kita akan membahasnya pada waktu berikutnya insya Allah. Alhamdulillah barusan kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di waktu sakit saya berdoa ingin cepat sembuh. Tapi di sisi lain saya khawatir kalau sembuh saya takut akan sering lalai dalam zikir atau mengingat Allah. Bagaimana Ustaz? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika sakit berdoa ingin sembuh, cepat sembuh, tapi di sisi lain khawatir nanti kalau sembuh sering lalai, tidak berzikir, tidak ingat Allah. Bagaimana? Ya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita Salallahu al-afiyah Mintalah kepada Allah al-afiyah Al-afiyah itu sehat Wal-afiyat sejahtera Jadi kita jangan minta sakit Karena sakit itu berat Dan kita khawatir nanti kita enggak kuat Menghadapi penyakit itu Jadi mintalah kepada Allah al-afiyah Sehat wal-afiyat sejahtera Dan minta pula kepada Allah istiqomah Istiqomah jadi jangan minta jangan minta untuk sakit karena kita nggak akan mampu nanti berat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita minta kepada Allah al-afiyah. Sallallahu al-afiyah. Berdoalah kepada Allah dengan doa yang sangat bagus yaitu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf dan afiah, sehat wal afiyah sejahtera. Wal mu'afatat daimah dan kesejahteraan yang terus-menerus ya Allah, fid din dunya wal akhirah. Pada agama, pada dunia, pada akhirat lengkap. Kita minta kepada Allah kebaikan semuanya, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Memang di antara hikmah daripada penyakit itu, di antara hikmahnya adalah uh, Allah cinta kepada hamba, Allah hendak menjadikan hamba itu selalu ingat kepadanya, tidak lalai, supaya selalu berzikir. Karena orang kalau nggak pernah sakit biasanya itu sombong. Orang kalau nggak pernah sakit ya sehat terus itu biasanya sombong. Tapi kalau dia merasakan penyakit maka dia merasa lemah. Ternyata saya lemah, saya dhaif. Innana dhu'afa. Kita semua ini lemah. Wallahu huwal qawi. Allah yang maha kuat, Allah yang maha segala-galanya. Jadi mintalah kepada Allah sehat wal afiat sejahtera pada agama, pada dunia dan akhirat. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abdullah yang sangat alim Bagaimana faedah membaca surat Al-Fatihah 100 kali setiap hari Ustaz? Syukran dari Ina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas, menjadikan seluruh aktivitas kita ini ikhlas hanya karena Allah saja sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dianjurkan membaca Al-Fatihah banyak, ya silahkan mau baca berapa saja silahkan Mau baca 100, 200, 300 silahkan Mau baca berapa saja silahkan Itu bagus Karena Fatihah adalah termasuk zikir Bahkan juga banyak keutamaannya Banyak keutamaannya nah, Di dalam sholat kita membaca itu minimal satu hari 17 kali Itu kalau kita sholat wajib saja Kalau kita tambah dengan sholat sunnah Qobliya, Ba'diyah Ditambah lagi dengan sholat qiyamul lail, sholat malam, tahajud, tambah sholat duha Banyak lebih daripada 50 kali kita membacanya. Jadi membaca surat Al-Fatihah silakan berapa saja boleh. Mau 50 kali, 100 kali, 200 kali boleh silakan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Padukurullah dzikran kabir, dzikran katsira." Hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Assalamualaikum Ustaz bagaimana cara menghayati bacaan Al-Fatihah ketika sholat berjamaah Bagaimana caranya agar selalu khusyuk dan semangat dalam beribadah Jazakumullah khair dari Ida di Jalan Espranoto Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi cara hmm. menghayati bacaan Al-Fatihah itu ketika sholat ya Cara menghayati uh, Ya kita merasakan bahwa Allah menjawab tiap-tiap kita mengucapkan satu ayat. Karena kita baca Fatihah itu tidak mesti setelah imam ya, bareng imam juga tidak apa-apa. Memang kalau imamnya tidak saktah, saktah itu diam, setelah Fatihah diam, ya kita baca Fatihah saat itu. Imam memberi kesempatan. Tapi tidak semua imam seperti itu, ya kita boleh bareng imam. Jadi imam alhamdulillah rabbil alamin, kita juga alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ar rahmanul Rahim. Rasakan. Kemudian rasakan tiap-tiap antum, tiap-tiap ibu ya membaca satu ayat rasakan Allah menjawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Rasakan Allah menjawab. Hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Rasakan Allah menjawab, Hambaku menyanjung-nyanjung aku. Maliki yaumiddin. Rasakan Allah menjawab. Hambaku mengagung-agungkan aku dan seterusnya. Rasakan. Kemudian bagaimana supaya kita selalu khusyuk dan semangat dalam beribadah, ya. Supaya kita ini khusyuk dan semangat beribadah. Kita ini perlu merasakan. Rasa. Ibadah itu ada rasanya. Karena kalau ibadah kita nggak ada rasa. Sekedar rutinitas yang membosankan. Maka orang jadi malas beribadah. Percuma sholat gitu-gitu aja. Rutinitas yang membosankan. Upacara-upacara ritual yang gitu saja nggak ada maknanya. Itu karena dia belum menghayati. Tapi kalau dia sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, dan dia telah merasakan rasa rasa dia merasakan manisnya sholat lezatnya sholat ternyata sholat itu nikmat sungguh rugi orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya sholat nah, maka dia merindukan sholat dia semangat sholat sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam beliau mengatakan "Wajilat qurratu aini fi dan dijadikan permata hatiku ada dalam sholat Rasulullah senang dengan sholat kalau sudah masuk sholat, beliau panggil sahabat Bilal. Beliau mengatakan, Arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, senangkan hati kami dengan sholat. Wahai Bilal, adanlah engkau. Agar kami semua senang dengan sholat. Jadi ibadah itu dirasakan. Rasa, rasa itu penting. Dengan adanya rasa ini, kita akan selalu rindu dengan ibadah. Karena kita telah merasakan nikmatnya ibadah. Di dunia ini ada syurga Yang kalau kita tidak masuk ke dalamnya, maka kita tidak akan masuk syurga di akhirat nanti. Apa syurga dunia itu? Syurga dunia itu adalah kenikmatan-kenikmatan ibadah. Kenikmatan berzikir, kenikmatan sholat. Itu syurga dunia. Sungguh rugi ahli dunia yang mereka meninggalkan dunia tanpa sempat merasakan kenikmatan dunia. Rugi. Orang yang mengumpulkan harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, semua telah dia raih, lalu dia meninggal dunia tanpa dia pernah merasakan kenikmatan dunia. Sungguh rugi mereka. Sehingga para ulama mengatakan sungguh rugi ahli dunia yang mereka meninggalkan dunia tanpa sempat merasakan kenikmatan dunia. Apa kenikmatan dunia? Ya ini sholat yang khusyuk dirasakan jadi kalau kita sudah bisa merasakan, insya Allah kita akan selalu rindu dengan sholat dan semangat ketika sholat, bahkan kita khusyuk ketika mengerjakannya. Assalamualaikum Ustaz. Sejak kelas 3 ini saya sering telat mengerjakan sholat fardu karena saya terbentur dengan jadwal les, terutama sholat asar, maghrib, dan isya. Bagaimana ini Ustadz? tolong pertimbangan usul saya tentang gajian khusus untuk remaja. Terima kasih banyak Ustaz ya. Uh, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah kelas 3 SMA ya. Ini siap-siap menghadapi UMPTN atau siap-siap menghadapi ujian negara sehingga les, sibuk dengan les. Tapi masalahnya ketika les itu waktu sholatnya jadi jadi telat sholat fardu, terutama sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Terus solusinya bagaimana? Kalau yang namanya sholat fardu itu harga mati. Sholat fardu itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Sholat tepat waktunya. Afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal yang paling afdal adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi sholat asar ya kerjakan tepat waktu. Adzan sholat atau seandainya mau dimundurkan setengah jam tidak masalah. Yang penting tetap di awal waktu. Apalagi maghrib, maghrib waktunya mepet. Jadi kalau waktu les, jangan sampai nanti sholatnya itu asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, jangan. Ya izin kepada Pak Guru, Bu Guru, mohon maaf Pak Guru, Bu Guru, tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu Guru, izinkan saya mau sholat dulu. Iya, sholat. Ini perintah Allah, jangan dikalahkan dengan manusia. Jadi sholat fardu itu harga mati. Jangan diundur-undur waktunya. Karena orang-orang yang mengundur-undur sholat itu masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallin. Alladina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Yang mereka lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Di antara maknanya itu waktunya diundur-undurkan. Jadi di sini perlu dan alangkah baiknya kalau tempat-tempat les itu ya, tempat les bimbingan belajar itu menyesuaikan dengan waktu sholat. Karena di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin. Jadi mereka semestinya menyesuaikan dengan waktu sholat. Sehingga tidak mengganggu waktu sholat kaum muslimin yang ikut les di sana. Itu solusinya. Jadi sekali lagi sholat fardu tidak ada, tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Sholat telah asar tepat pada waktunya, maghrib tepat pada waktunya, isya tepat pada waktunya, dikompromikan dengan pak guru dan bu guru dan insya Allah mereka akan mengerti masalah ini. Kemudian mengenai uh, tentang kajian khusus remaja ya. Kajian khusus remaja memang belum ada, yang ada itu kajian untuk ibu-ibu dan remaja putri tiap-tiap hari Selasa sore jam 4 sore di Gedung Fatimah. Itu dari majelis taklim dan dakwah Husnul Khotimah. Itu umum untuk ibu-ibu dan remaja putri hari Selasa, tiap hari Selasa sore jam 4. Jam 4 sore sampai jam 5. Itu yang dikaji ada tentang akidah, tentang uh, tafsir, tentang keluarga sakinah, tentang fikih dan juga tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Assalamualaikum Ustadz yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz bagaimana cara agar kebaikan kita tidak diambil oleh orang yang dizalimi? Kita zalimi. Karena terkadang kita tidak sengaja telah menzalimi saluran radionya kurang bagus ya ke gelombang ke gelombang sama operator lain Nia di Jalan Jombang 1. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas doanya. Jazakumullah khair. E, mengenai saluran radio ya, memang hari-hari dalam perbaikan terus, dalam perbaikan terus. Jadi Anda sabar saja. Insyaallah mudah-mudahan segera segera normal kembali. Kemudian mengenai bagaimana supaya kebaikan kita enggak diambil orang kita dolimi karena kita kadang enggak sengaja kita telah mendolimi orang. Ya solusinya itu kalau kita memang mendolimi orang, ya kita minta maaf, minta maaf. Ya berarti kita selesaikan di dunia urusannya. Kalau ada urusan utang piutang dan yang lain selesaikan urusannya, selesaikan. Jadi begitu. Jadi selesaikan di dunia. Karena kalau urusan kedoliman ini tidak diselesaikan di dunia, maka nanti penyelesaiannya di akhirat dan balasnya yaitu balasan dengan kebaikan-kebaikan itu diambil kebaikannya. Jadi seandainya kita nggak sengaja telah mendolimi orang, nggak sengaja, ya kita minta maaf tetap, minta maaf, minta maaf, maaf saya tidak sengaja tadi telah melakukan hal itu, mohon keikhlasannya seperti itu. Jadi kalau ada urusan-urusan kedoliman, maka segera diselesaikan. Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka urusannya panjang. Nanti diselesaikannya di akhirat, balasnya adalah balas dengan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Anda Ustaz Jika kita berbuat dosa atau kesalahan Allah akan membalasnya sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan Apakah jika telah sedang, sudah istighfar atau mohon ampun Allah akan tetap menampakkan kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan di akhirat kelak Terima kasih Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berbuat dosa kemudian sudah istighfar, sudah minta ampun, sudah taubat. Apakah nanti hari kiamat masih ditampakkan kesalahan-kesalahannya itu? Eh, kalau memang dia istighfarnya itu benar, taubatnya taubat nasuha yang benar, yaitu dia menyesal, tidak berbuat lagi, janji nggak akan mengulangi selama-lamanya, kalau ada urusan dengan manusia, urusan diselesaikan, itu oleh Allah sudah dihapus. Di Quran itu ada ayat yang berbunyi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yaitu di surat Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan, menghilangkan keburukan-keburukan. Kemudian juga dipertegas lagi dalam hadis Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan itu. Jadi kalau berbuat buruk segera berbuat baik. Dengan harapan kebaikan itu bisa menghapus keburukan tersebut. Jadi dihilangkan keburukannya dihapus oleh Allah. Bahkan di ayat yang lainnya di surat Al-Furqan setelah Allah bercerita tentang dosa-dosa besar yang banyak itu menakutkan, lalu Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat kecuali orang-orang yang taubat yang beriman dan beramal dengan amal-amal saleh maka mereka itu keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Al-Furqan itu. Jadi bukan hanya dihapus, bukan hanya dihilangkan, tapi keburukan-keburukan itu diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting pokoknya taubatnya taubat nasuha, benar-benar taubat menyesal, tidak berbuat lagi, janji nggak akan mengulangi selama-lamanya, kalau ada urusan dengan manusia diselesaikan. Lalu memperbanyak berbuat baik, memperbanyak amal soleh. Keburukannya oleh Allah dihilangkan. Keburukannya oleh Allah dihapus. Keburukannya oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Benar-benar kita tidak rugi. Kita punya Tuhan yang seperti ini. Kita punya Allah yang seperti ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya punya anak sangat penakut. Mohon Ustaz memberi petunjuk zikir apa yang dibaca untuk menghilangkan rasa takut. Atas jawaban Ustaz, saya sampaikan terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini punya anak sangat penakut ya, sangat penakut sekali. Petunjuknya zikirnya apa supaya menghilangkan rasa takut. Nah ini anaknya umur berapa dulu? Anaknya usianya usia berapa? usia berapa? Apakah masih usia balita atau sudah usia remaja seperti itu? Yang jelas takut itu ada sebabnya. Mungkin dulu-dulunya itu pernah ditakut-takuti sehingga Anda menjadi trauma, trauma. Maka dari itu dalam mendidik anak kita jangan suka nakut-nakuti anak. Biarkan anak itu berani, biarkan. Berani biarkan. Biarkan anak itu anak kecil ya, usia biarkan mau nakal biarkan. Memang itu dunia mereka. Yang penting pokoknya tidak membahayakan. Karena kalau nanti kita marahi, kita takut-takutnya jadi penakut akhirnya. E, di antara cara untuk menghilangkan rasa takut itu, ya dicari sebabnya dulu ya, sebab takutnya apa. Nah kemudian anak itu disuruh melawan. Jadi untuk menghilangkan takut itu caranya yang terbaik adalah melawan. Misalnya, contoh yang biasanya sering saya bawakan ya, Orang yang takut dengan air, dia takut dengan air, nggak berani dia renang, nggak berani takut, kelihatan air takut sekali. Nah orang seperti ini kalau dia tidak dilemparkan ke air selamanya akan takut dengan air. Maka solusi yang terbaik orang seperti ini dilemparkan ke air aja, lemparkan ke air. Setelah berada di air dia berusaha menyelamatkan dirinya dan akhirnya dia mengatakan oh ternyata air cuma begini ta. Oh ternyata ayat cuma begini saja. Ada apa saya takut? Hilang takutnya. Jadi begitu. Adapun doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya silakan Anda doa dengan bahasa Anda, dengan doa yang dari hati. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang normal, anak yang berani dalam kebenaran ya Allah. Hilangkan rasa takut yang negatif, rasa takut yang negatif, ya. Ya seperti itu. Ya pokoknya doa-doa dengan bahasa. Yang penting doa jangan lupa dengan adab-adabnya doa, tata cara doa, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adab tata cara doa yang lainnya. insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberikan jalan keluar. Assalamualaikum Ustadz saya sudah hafal sebagian Quran, tapi kok sulit banget bangun tahajud. Dan sekarang saya ganti dengan sholat 11 rakaat sebelum tidur, kira-kira jam 10 sampai 12 malam. Gimana menurut Ustadz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah hafal sebagian Quran. Sebagian Quran, tapi kok sulit bangun tahajud ya. Akhirnya ini diganti dengan sholat sebelum tidur, sholat 11 rakaat, bahkan dua jam sholatnya, jam 10 sampai jam 11, jam 10 sampai jam 12. Masya Allah, bagus. Jadi sholat malam itu boleh ya, di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Walaupun yang after itu adalah di akhir malam ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan kita tidak mengetahui kaifiahnya seperti malam berakhir, doa yang mustajab dan banyak kebaikan-kebaikan di sana. Jadi Anda tadi mengatakan kok sulit bangun tahajud. Nah, sekarang kita juga ingin tanya, ketika Ramadan kemarin Anda bangun enggak tahajud? Ketika Ramadan kemarin Anda bangun jam berapa? Insya Allah semua orang kalau Ramadan itu sebelum subuh sudah bangun. Ada yang setengah jam sebelum subuh, ada yang satu jam sebelum subuh. Insya Allah semuanya bangun. Bangun untuk apa? Bangun untuk makan. Nah, kalau bangun untuk makan bisa. Kenapa kalau bangun untuk sholat tidak bisa? Jadi sebenarnya semua orang itu insya Allah bisa bangun malam. Bisa bangun tahajud. Hanya masalahnya mau atau tidak mau. Buktinya apa? Buktinya Ramadan kemarin. Buktinya. Ramadan semuanya bangun. Untuk apa? Untuk makan. Nah, kalau makan bisa bangun. Kalau sholat tidak bisa bangun. Berarti bagaimana caranya dipaksa dirinya. Kenapa saya kalau makan kok bisa bangun. Kalau sholat kok tidak bisa bangun. Nah itu. Kemudian juga diantara resep supaya kita bisa bangun malam itu diusahakan kalau siang tidur. Diusahakan kalau siang tidur. Yang diistilahkan itu dengan koilulah. Sebelum duhur atau setelah duhur tidak masalah. Tidur walaupun sebentar. Walaupun setengah jam. Walaupun seperempat jam. Pokoknya diusahakan siang itu tidur. Karena insya Allah tidur siang ini membantu untuk kita bisa bangun malam. Kemudian juga ditinggalkan maksiat-maksiat di siang hari. Karena kalau kita siang hari maksiat, maka kita malam tidak dibangunkan oleh Allah. Sehingga para salafus soleh mengatakan, La ta'sihi bin nahar yukim kafilail. Jangan kau bermaksiat kepadanya di siang hari. Pasti dia membangunkanmu di malam hari. Jadi begitu. Jadi kemudian juga ketika mau tidur doa, ya Allah bangunkan hamba jam sekian. Minta doa, ya Allah bangunkan hamba jam tiga. Kemudian juga nyetel beker. Insya Allah. Kadang beker belum bunyi sudah bangun dulu kita. Jadi begitu. Jadi insya Allah semua orang bisa bangun malam. Tinggal dia itu mau apa tidak mau. Ya, ini banyak pertanyaan yang hampir sama ya, banyak pertanyaan hampir sama. Kemudian juga banyak pula pengaduan-pengaduan tentang tentang gelombang radio. Jadi di sini banyak pengaduan tentang gelombang radio yang kurang bagus, tertumpuk radio lain. Ini banyak sekali SMS yang masuk seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan diperbaiki lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan radio ini suaranya semakin terang dan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya, mungkin itu dulu yang bisa dijawab pada malam hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Bagi yang SMS-nya belum terjawab, mohon maaf. Insyaallah pada waktu-waktu yang lain akan dijawab. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, berilah, berilah kami rahmat kasih sayangmu dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami. Sebagai cahaya penerang bagi kami sebagai hidayah, petunjuk jalan kami, sebagai rahmat, bentuk kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa. Ajarilah kami dengan Al-Quran apabila kami jahil. Ya Allah, berilah kami rezeki agar supaya kami bisa selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujah, argumentasi yang membela kami dan bukan yang mencelakakan kami. Wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya man adharal jamil wasataral qabih. Ya wasi'al maghfirah. Ya basitul adin birrahmah. يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شقوى يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا يا غاية رغبتنا ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف Wahai yang menyebarkan kebaikan-kebaikan Wahai yang menutupi keburukan-keburukan Wahai yang rahmatnya meliputi segala sesuatu Wahai yang tangannya selalu terbentang siang dan malam dengan penuh ampunan dan kasih sayang. Wahai Tuhan kami, wahai pelindung kami, wahai kekasih hati kami, wahai puncak tujuan kami. Wahai tempat berlindung orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Wahai tempat berteduh orang-orang yang membutuhkan keteduhan. Wahai tempat berlari orang-orang yang menyelamatkan diri mereka. Wahai Tuhan kami, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami masih kecil. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا بالدنيا فأقر أعيننا بعبادتك وطاعتك وذكرك وشكرك Wahai Allah Apabila ahli dunia Engkau jadikan mereka bahagia dan senang dengan dunia mereka Jadikanlah kami ya Allah Bahagia dan senang denganmu dengan berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, taat kepadamu, zikir dan mencintaimu. Ya Allah, Ya al qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma ansur إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسرى المسلمين اللهم أنكد المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين يا الله tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang terbaik.